Sebagaimana yang telah kita lewati bahwa salat adalah merupakan rukun Islam ba'da syahadatain. Sebagian dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi alaihi salatu wasallam qala bunil Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Kemudian Syekh Shalal Fauzan menyebutkan yaitu tentang keutamaan-keutamaan salat. Sebagaimana yang telah disebutkan wahia ra'sul ibadat al-badaniyah bahwa salat adalah merupakan ra'sul ibadat yakni kepala yang paling diutamakan dari ibadah-ibadah al-badaniyah lebih utama rasul dari ibadat-ibadat al-badaniyah sebagaimana bahwa kewajiban salat langsung Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lailatul Mi'raj fi sama. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan bahwa salat secara bahasa yaitu ad-du'a. Wa dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala wa alaihim. Wasalli alaihim yaitu ud'u lahum. Doakanlah mereka. Dan juga sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyut'im wa syahid Fa sa'iman kana Ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahwa makna yusalli, ay falyad'u li ahli taam bil maghfirah wal barakah. Nah. Kemudian yang telah kita lewati bahwa solat secara istilahan itu akwal wa af'al makhsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim ta'abbudan lillahi ta'ala yaitu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus yang dimulai dengan takbir yang diakhiri dengan dengan taslim dengan salam Qala hafizahullah ta'ala. Kita teruskan kembali. Wa yalzamu waliyus saghir. أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإن كانت لا تجب عليه ولكن ليهتم بها ويتمرن عليها وليكتب له وليه الأجر إذا صلى لعمي قوله تعالى من جاء بالحسنة فلو أشر أمثالها وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر فيعلمه وليه الصلاة والطهارة لها berkata hafidhahullah taala wa yaghzam wali as-saghir ayamurhu bis salah idza balagha sab' sinin dan diharuskan wali ini orang tua yang mempunyai anak kecil ayamurhu bis salah untuk memerintahkan salat. Idza balagha sab'a sinin apabila sudah mencapai tujuh tahun wa in kanat la tajibu alaih walaupun tidak ada kewajiban baginya walakin liyahdamma biha akan tetapi agar memperhatikan solat wa yatamarra'ana 'alaiha dan juga untuk berlatih membiasakan salat wa yaktuba lahu walihi al-ajr dan ditulis kepada walinya pahala apabila anaknya salat sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa taala man jabil hasanati falahu asyru amsalha barang siapa yang meletakkan kebaik kebaikan falahu asyru amsalha maka akan dilipat gandakan sepuluh kali lipat dalam pembahasan ini Syekh Saleh Hafidahullah Ta'ala mengatakan bahwa seseorang yang mempunyai anak kecil baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah berumur tujuh tahun maka perintahkanlah untuk sholat wa in kanat la tajibu alaih walaupun tidak ada kewajiban baginya sebagaimana perintah dari Nabi alaihi dari hadis Amr bin Shu'aib an Abi an jaddih radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi mengatakan muru auladakum bis salah wa hum abna sab'i sinin wadribuhum wa hum abda ashr sinin wa farriqu baina madaji' Nabi alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Amr bin Shu'aib Nabi Jaddih dan hadis sanadnya Hasan bahwa Nabi alaihi wasallam mengatakan muru auladakum perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berumur tujuh tahun. Wadribuhum dan pukullah mereka ketika mereka meninggalkan sholat ketika mereka berumur asyru sinin 10 tahun wa farriqu bainal madaji dan pisahkanlah ranjang-ranjang mereka ketika tidur di dalam hadis ini perintah Nabi alaihi wasallam agar mengajarkan kepada anak kita yang sudah berumur tujuh tahun laki-laki atau perempuan untuk membiasakan diri melaksanakan sholat. agar dia ketika sudah balik tidak kaget. Karena kewajiban sholat dilaksanakan lima waktu. Biasakan bangun subuh, sholat subuh. Dan juga waktu duhur, asar, maghrib, isya. Agar mereka terbiasa. Sehingga ketika mereka sudah balik, maka akan terbiasa dengan sendirinya. Sebagaimana di sini sebutkan oleh Syekh Shalih Hafizahullah taala, wa yatamarrana 'alaiha agar biasa terlatih. Karena kebiasaan bahwa anak-anak yang tidak dibiasakan dari kecil melaksanakan ibadah, terutama sholat, maka ketika dia sudah balik kaget. Yang pertama, belum belajar sifat sholat Nabi alaihi Belum mempelajarinya. Belum mempraktekannya. Sehingga dia beban baginya. Berbeda dengan seseorang yang mengajarinya sedini mungkin. Dan juga berdalilkan dengan hadis Nabi alaihi ketika seorang perempuan yang membawa anaknya melaksanakan haji. Perempuan tadi bertanya kepada Nabi alaihissalatu Wasallam, Ya Rasulullah, alihada haji. Apakah dia mempunyai pahala haji? Maka Nabi alaihissalatu Wasallam mengatakan, Naam. Walaki ajrun. Dan bagi engkau mendapatkan pahala. Sehingga seseorang yang mengajarkan kepada anaknya untuk belajar salat. Ketika mereka berumur tujuh tahun, kemudian anak tadi mengerjakannya, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, alihada haji, Padahal masih anak kecil. Belum ada kewajiban untuk melaksanakan haji. Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." walaki ajr dan bagi engkau pahala. Sehingga ketika kita mengajarkan anak-anak kita, kita juga mendapatkan pahala. Di pondok diajarkan seperti apa sifat sholat Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika pulang ke rumahnya, awasi oleh kedua orang tuanya. Bagaimana sholatnya Jangan di pondok melaksanakan sholat berjamaah, tetapi di luar tidak melaksanakan sholat. Main-main atau lain sebagainya. Akan tetapi ajarkanlah sedini mungkin. Agar mereka terbiasa. Juga ajarkan berpuasa. Nah, kalau tidak kuat, ya sampai duhur. Untuk melatih mereka agar terbiasa dan jangan dipaksakan untuk berpuasa. Dan juga Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, di samping seseorang memerintahkan untuk mengajarkan sholat, untuk memerintahkan sholat, dan juga Nabi Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengajarkannya. Yaitu sebagaimana dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam yang mengatakan alimu Adna Akum sholat وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين علموا أبناءكم ajarkanlah kepada anak-anak kalian pembahasan ini telah kita bahas secara terulang-ulang ketika khutbah Jumat juga sudah dibahas secara terulang-ulang di samping kita memerintahkan kepada anak kita kita juga mengajarkannya seperti apa sholat yang betul. Karena perintah Nabi SAW untuk mengajarkan anak kita itu ada dua. Yang pertama tadi, muru auladakum, perintahkanlah kepada anak-anak kalian. Kemudian hadis yang kedua, alimu abnaakum, ajarkanlah kepada anak-anak kalian. Ya ini perintahkan sholat dan ajarkan juga juga sholat. Sehingga untuk orang tua, ketika anak kita diperintahkan untuk sholat, ajarkan kepada mereka bagaimana bacaan-bacaannya, bagaimana apa rukun-rukunnya, apa kewajiban-kewajibannya, apa yang disunahkannya. Harus bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Rukun, dan juga kewajiban dan juga sunnah-sunnahnya dan juga kalau bisa ketika sholat dudukkan di di pinggir kita agar tidak mengganggu orang lain karena anak-anak ketika berkumpul dengan anak-anak yang lain dan belum mengerti tentang bahwa sholat itu tidak boleh main-main mereka akan main-main sehingga ketika seseorang membawa anaknya ke masjid suruh di di pinggirnya. Salat di di pinggirnya agar tidak bermain-main dengan anak-anak yang lain. Dan kasus anak-anak yang mengganggu orang yang sholat itu sangat banyak sekali. Sholat-sholat yang di masjid-masjid di luar, anak-anak di belakang main-main, dorong-dorongan, atau Sendagoro dengan temannya yang lain. Sudah sholat mereka lari ke sana, lari ke sini. Ini mengganggu orang yang sholat. Sehingga kewajiban untuk orang tuanya. Untuk memperhatikannya. Biarkan sana sholat ke masjid. Tapi orang tuanya sholat di rumah. Ya salah. Bawa bersama-sama menuju ke masjid. Ajarkan bahwa sholat berjamaah di masjid itu wajib. Kemudian sholat di, di pinggirnya agar tidak main-main dengan yang lain. Karena sifatnya anak-anak itu masih dengan main-main. Ajarkan kepada mereka sedini mungkin. Allah <clears throat> taala wa yajibu 'alal wali ayabriba as-saghir idza tahawana bis-shalah wa qad balagha 10 sinin لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها بأشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم ويجب على الولي dan kewajiban untuk orang tua ayat riba sahir untuk memukul anaknya yang masih kecil. Ida tahawana bis salat apabila melalaikan solat wakad balagha asyra sinin dan sudah berumur 10 tahun. Dikali sallallahu alaihi wasallam muru abnaakum bis shalah wa hum abna sab'i sinin. Perintahkanlah kepada anak-anak kalian salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha bi'ali ashrin dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun afarriku bainahum fil madaji dan pisahkanlah mereka yakni anak-anak kalian di ranjang-ranjangnya. Rawu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa khairuhum. Kewajiban seorang wali ketika anak yang sudah berumur 10 tahun apabila meninggalkan sholat maka pukullah Pukullah dengan pukulan yang mendidik. Bukan pukulan yang mencerdai. Tapi yang mendidik. Dan jangan memukul muka. Karena Nabi SAW melarang seseorang untuk memukul mukanya. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, Ida qataltum fajtanib wajha. Apabila kalian memerangi seseorang, maka hindarilah muka, apa kepala. Karena ini merupakan daerah yang fatal. Nah, matanya jangan dipukul, hidungnya ataupun bibirnya lain sebagainya. Tapi pukullah dengan pukulan yang mendidik. Dicubit bisa atau telapak tangannya. Nah, ini pukulan-pukulan yang ghair yang tidak parah. Nah, karena sebagian orang tua ketika menyuruh anaknya untuk sholat dengan memukul dengan sekecang-kencangnya. Maka ini merupakan kesalahan. Nah, bahwa anak tadi maka akan lari. Tidak mau untuk melaksanakan sholat. Tapi pukulah. Nah, orang tua dulu biasanya ketika anaknya tidak mau melaksanakan sholat menangis lain sebagainya, dipelototin sedikit aja, takut dia. Iya bi, saya akan sholat. Nah, dibiasakan untuk mendidiknya dan jangan membiarkan lalai dalam melaksanakan sholat ketika berumur 10 tahun. Kenapa Nabi Wasallam memerintahkan 7 tahun? Memukul ketika berumur 10 tahun. Ketika seseorang berumur 7 tahun, itu masa-masa dia sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, sudah bisa memahami, sehingga dia bisa mempelajari bacaan-bacaan sholat, mempraktekannya, sudah mumayiz, paham. Kalau diajak bicara, nyambung. Nah. Dan Nabi SAW mengatakan wadribuhum wahum abana ashrisinin. Pukullah ketika berumur 10 tahun. Karena umur-umur yang 10 tahun, 10, 11, 12, 13 itu umur-umur yang akan mendekati masa baliknya. Sehingga apabila dibiarkan 10 tahun tidak melaksanakan sholat, ketika dia sudah balik, tidak mau melaksanakan sholat. Bingung, harus seperti apa saya? Harus mengerjakan apa saya? Belum belajar sholat, belum belajar bacaannya, gerakan-gerakannya seperti apa, mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang rukun, belum dia. Sehingga ajarkan ketika umur tujuh tahun, ketika umur sepuluh tahun, pukullah mereka ketika mereka meninggalkan sholat. Dan ini merupakan perintah Nabi Alaihissalam untuk mengajarkan anak-anak kita sedini mungkin untuk mempelajari ibadah. Terutama sholat. Karena kewajiban sholat terus menerus. Tidak ada liburnya. Sehingga anak kecil yang membiasakan dirinya sholat. Ketika sudah balik. Dia akan terbiasa dengan sendirinya. Wafarriku bainahum fil dan Nabi Shallallahu Wasallam memerintahkan untuk pisahkanlah mereka fil ranjang-ranjangnya jangan disatukan agar mereka lebih dewasa. Dan perintah Nabi Alaihissalatu Wasallam di sini juga untuk semua orang. Ketika tidur ada pembatas yang membatasi antara satu dengan dengan yang lain. Karena akan ditakutkan fitnah. Nah, yang namanya orang tidur itu setengah dari kematian. Sebagaimana Nabi alaihi ketika bangun tidur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan. Berarti tidur itu termasuk dari bagian dari kematian. Ba'adama amatana. Nah. nah, dengan ini seseorang ketika tidur pisahkanlah anak-anak yang sudah besar, yang masih satu ranjang, pisahkan ranjang mereka. Kalau ranjangnya masih satu, pisahkan dengan di tengah-tengah dengan pembatas. Nah, yang pertama agar mereka lebih dewasa. Yang kedua, kita itiba dengan Nabi Rasulullah SAW wasallam perintah dari Nabi Rasulullah SAW wasallam wa bainahum fil fil madaji. Qala rahimahullahu qala hafidhahullahu taala wa la yajuzu ta'khiru shalah an waqtiha. Qala Allah taala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan tidak diperbolehkan seseorang mengakhirkan salat dari waktunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat kewajiban terhadap orang-orang mukmin adalah waktu yang telah ditetapkan. Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya, "Ayul amali ahabbu ila Allah?" Ya Rasulullah, amalan apakah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waktiha, Salat tepat pada waktunya. Bahwa suatu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang menyegerakan ibadahnya, menyegerakan salatnya tepat pada waktunya. Dan ini adalah merupakan sifat-sifat orang mukmin Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Bahwa sesungguhnya kewajiban salat terhadap orang-orang mukmin adalah waktu yang telah ditentukan. Sehingga jangan seorang mengakhir-akhirkan salat atau bahkan malas di dalam melaksanakan salat. Karena ini adalah merupakan sifat-sifat orang-orang munafik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa idza qamu ila salati qamu kusala yurauna nas wa la yadhkuruna Allah ila qalila orang-orang munafik apabila melaksanakan salat qamu kusala mereka berdiri dengan dengan malas bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan asqalus salat alal munafikin seberat-beratnya salat terhadap orang-orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Nabi mengatakan hal ini karena berat bagi orang-orang munafik. Kenapa? Karena dua waktu tadi adalah dua waktu pada malam hari. Waktu subuh adalah waktu yang sedang enak-enaknya tidur. Berat kepalanya. Sehingga malas untuk melaksanakan sholat. Berat untuk orang-orang munafik. Dan juga berat bagi mereka orang munafik melaksanakan sholat. yaitu sholat isya. Karena sholat isya itu sholat terakhir permulaan waktu-waktu seseorang akan tertidur. Sehingga mereka berat untuk melaksanakannya. Wah gampang, waktunya panjang. Nanti saja. Nah, ini merupakan sifat-sifat orang munafik. Sehingga jauhkanlah diri kita dari sifat-sifat seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa waktu-waktu salat itu telah ditetapkan. Dan afdolnya melaksanakan salat ala waktiha tepat pada waktunya. Ai mafruḍah fi awqatin muayyanah yaitu kewajiban yang diwajibkan pada waktu-waktu yang tertentu. Wala yajuzu ta'khiruha ta'khiruha anha dan tidak diperbolehkan untuk mengakhirkannya. Illa liman yuridu jam'aha ma ma'a ma ba'daha jam'a ta'khir. Kecuali bagi mereka yang menginginkan untuk menjamaknya yaitu jama' ta'khir. Idza kanat mimma yujma' itu orang-orang yang diperbolehkan untuk menjamaknya. Orang-orang yang mengakhirkan tidak boleh mengakhirkan sholat kecuali udur. Apa udurnya? Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Fauzan Taala, yaitu seseorang yang menjamak sholatnya dengan jamak takhir. Sholat duhur disatukan dengan sholat asar ini jamat akhir. Fahada jais. Ini diperbolehkan. Orang yang sedang dalam perjalanan. Karena ini merupakan kemudahan bagi mereka. Untuk menjamak salatnya. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa safar kit'atum minal adab. Safar itu adalah bagian dari siksaan. Yamnau kata'amahu wa syarabahu wa naumahu. Yang menghalangi kita tidur menghalangi kita makan, menghalangi kita minum. Mau minum susah, mau makan susah, mau tidur susah. Sehingga untuk memudahkan bagi mereka untuk beristirahat, maka diperbolehkan untuk menjamaknya. Baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Karena ini merupakan udur. Wa kana mimma yubahu lahumul jamak. Yaitu bagi mereka yang diperbolehkan untuk menjamak. Wa amma ta'khirus تأخير صلاة الليل إلى النهار أو صلاة النهار إلى الليل أو الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس فلا يجوز بحال من الأحوال لا لجنابة ولا نجاسة ولا غير ذلك بل يصليها في وقتها على حسب حاله berkata حفظه الله تعالى وأما تأخير الصلاة وأما تأخير صلاة الليل إلى النهار mengakhirkan sholat malam hari pada siang hari. Aw sholatin nahar ilal lail atau siang sholat siang hari diakhirkan pada malam hari. Awil fajar atau sholat fajar ilama ba'da tulu isyams sampai terbitnya matahari. Fala yajuzu bihalim minal ahwal. Tidak boleh dengan keadaan apapun. Lali janabah walaupun dikarenakan janabah junub wala najasah ataupun dikarenakan ada sesuatu yang najis wala ghairu dzalik ataupun yang lainnya bal yusalliha fi waqtiha ala hasabi halihi akan tetapi salat dengan sesuai dengan kondisinya nah karena salat itu sudah ada waktunya para ulama menyebutkan merupakan syarat sahnya salat yaitu duhul waktu. Waktunya sudah masuk. Masih ada waktunya. sehingga seseorang yang sholat di luar waktunya tanpa ada udur, tidak sah sholatnya. Kita teruskan lagi insya allah taala pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Subhanallah Subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.